Faqala beliau mengatakan sebelumnya di kopian ini dari memang dari aslinya ada beberapa tulisan yang hilang. Kalau di kitab aslinya itu tintanya warna merah. Mungkin ketika di di scan diubah tidak tampak kemudian memang dari filenya ya dari sana tidak tampak dan di beta juga tidak muncul kalau dilengkapi Fakola lalu beliau Ibn Azur mengatakan itu tempat yang kosong ya, itu shot sebelum liraf'i ada huruf shot sebagaimana sebelumnya shot itu qalal musannif ucapan dari Musannif yakni ya, Ibnu Asyurum rahimahullah. Lirraf'i arba'u alamatin. Pada rafa' itu ada empat alamat, ada empat tanda. Dari masing-masing jenis i'rab kemarin nanti akan ada tanda-tandanya. Ini dimulai dari yang rafa' dulu. Pada rafa' ini ada empat tanda kemudian shin qala asy-syekh ibnu ya, asy-syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu shin asliyatin wa naibatin asli dan pengganti naib naib itu pengganti jadi asli yatin wana ibatin ini menjelaskan atau melanjutkan dari arba'u alamatin tadi pada rofa itu ada empat tanda yang asli dan yang pengganti naib. Wahia yakni dan slot lagi. kalau al-musannif berkata Ibnu Ajurum Abdammatu tanda-tanda rofa yang empat yakni abdammatu dhammah harakat dhammah wal wawu wawu huruf wawu wal alifu huruf alif wan nunu dan nun huruf nun jadi empat ini adalah tanda-tanda rofa baik yang asli maupun yang naib yang pengganti yakni bommah wawu alif dan nun kemudian shin qala syekh rahimahullah arba'u alamatin empat tanda al itu, bommah Hiya al-aslu. Hiya al-aslu. Dia adalah yang asli. Dari empat tadi, bomah ini adalah tanda asli pada rofa. Wal baqi niyabatun ani dhammati. Dan yang lainnya, sisanya, yakni apa? Wawu, alif, dan nun. Niyabatun ani dhammati sebagai ganti dari dhammah. Iya. Fal aslu idan anna raf'a yakunu bi dhammati. Maka pada asalnya secara asli ya, jika demikian bahwasanya rafa itu ya, tandanya dengan dhammah. Keadaannya dengan dhammah. Aslinya, asalnya demikian. Rafa dengan dhammah. Takul engkau katakan Muhammadun. Ya. Ingat ya, yang namanya Arab apa? akhir kata ya. Muhammadun huruf akhirnya boma Zaidun, Bakrun, Khalidun, wahakaza dan seperti inilah. Jadi ini rofa tanda aslinya dengan boma Maka tadi di boma semuanya Muhammadun, Zaidun, Bakrun, Khalidun. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya, alinea berikutnya itu juga ada yang hilang ini al-wawu tanda kurung al-wawu aidon wawu itu juga ya, takunu alamatan mirraf'i dia menjadi tanda untuk rafa al-wawu aidon takunu alamatan mirraf'i wawu ini juga menjadi tanda untuk rafa lakin niabatan alibom mati, akan tetapi wawu itu sebagai ganti dari mas niabah sebagai ganti dari bommah taqulu mataran engkau katakan misalnya ya al muslimuna datang kaum muslimin datang orang-orang Islam itu ya, al muslimuna Ya, fa'ilun al muslimuna dalam kalimat ini sebagai fa'il fa'il itu marfo ya, termasuk isim yang marfo lakin akan tetapi laisa fihi dhammatun tidak ada dhammah padanya huruf akhirnya pada kata al muslimuna tidak ada dhammah tidak dengan tanda dhammah al wawu niyabatun anil dhammati jadi wawunya itu sebagai ganti dari domba. Jadi wawunya di sini. Ya. Al muslimuna wawunya ini ini sebagai ganti dari domba. ini menjadi tanda untuk rofa. Ya. Tidak ada bomah di situ. Ya. Tapi wawunya itu yang menjadi tanda rofaknya menggantikan domba. Maka wawu termasuk tanda rofak. Yang berikutnya itu juga hilang. Ini al-alifu. Alif. Tanda kurung dalam bahasa Arab kadang-kadang dua ya, dua, dua kali. Al-alifu, alif takunu aidan niyabatan anil dhammati. Alif ini juga menjadi pengganti dari dhammah. Maksudnya juga termasuk tanda rofa dan dia menggantikan dhammah. Takunu engkau katakan misalnya qama Arrojulani, rajulani ya. Berdiri dua orang laki-laki itu. Ar-rajulani fa'ilun. Ar-rajulani dalam kalimat ini fa'ilun sebagai fa'il. Marfu'on, maka dia itu marfo. Yang sebagai fa'il, adanya marfo. Laisa fihi dhammatun. Tidak ada padanya dhammah. Ya, huruf akhirnya tidak ada dhammah. Lakinil lakin lakinil alifu ya, betul ani dhammati. Akan tetapi alifnya ini ya, sebagai ganti dari dhammah. Sehingga alif tadi ini termasuk tanda rofa dan dia menggantikan dhammah. Yang berikutnya amnunu nun nun takulu engkau katakan misalnya Ar-rijalu yakumuna. Orang-orang itu berdiri. Yakumuna, berdiri. Sedang berdiri. Di sini pada fiilnya. Kalau pada wawu dan alif tadi, itu pada afat isim ya. Al-muslimuna, ar-rojulani, itu isim. Tapi untuk nun, di sini pada fiil mubarak yang ada dalam kalimat ini. Yakni yakumuna Yaqumuna penjelasannya, i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un. Yaqumuna ini adalah fi'il mudhari' yang marfu' ya, karena tidak ada yang mempengaruhinya sehingga dia asalnya yaitu marfu'. Kemudian alamatu raf'ihi an-nunu. Ya. Tanda rafa'nya adalah nun. Nun yang di akhir di sini itu sebagai tanda rafa'nya dari fi'il mudhari' tersebut. Jadi rofaknya di sini dia tidak dengan wa, tidak dengan boma, tetapi dengan nun tersebut. Sebagaimana yang sudah dibahas kemarin, bahwasanya rofak itu berlaku pada isem dan juga pada fi'il. Ini yang isem, ya, tadi tanda wau, tanda alif, kemudian nun itu yang ada pada fi'il. Karena rofak berlaku pada isem dan fi'il. Dan tanda-tanda tadi hanya satu huruf. Di sini wawunya saja. Di sini alifnya saja. Di sini nunnya saja. Sehingga tadi menyebutnya dengan nama hurufnya. Wawu, alif, nun. Ya, tidak menyebut dengan lafaznya. Tidak itu na. Tidak. Tapi dengan nama hurufnya. Karena hanya satu huruf. Ya. Jadi pada tanda rofa yang asli adalah bomah kemudian ada tanda pengganti yaitu wau alif dan nun pada masing-masing tempatnya idan arrafu lahu arba'u alamatin jika demikian rafa itu mempunyai empat tanda dhammatun dhammah wa wawun wawu wa alifun alif wa nunun dan nun domah wawu alif dan nun ini ayu hadhihi alamati al aslu mana ya ayu termasuk isim istifham bertanya ayu hadhihi alamati al aslu mana di antara tanda-tanda ini yang asli al-dhammatu yakni dhammah tanda yang asli untuk rafa yakni dhammah wal baqi niyabatun anha adapun sisanya yang lainnya yakni wawu alif dan nun niyabatun anha sebagai ganti dari dhammah tersebut dan tadi masing-masing nanti ada tempatnya dan akan dibahas berikutnya ini mawabi mawadhi'u mati tempat-tempat bomba ya tempat-tempat bomba letak dari bomba maksudnya apa Kat, tanda i'rab yang asli dengan bomba itu nanti letaknya di mana saja pada kata apa saja maka dijelaskan di sini ya kembali shot ya itu ada yang hilang ya shot Qala al-musannif yani Ibnu Ajurum rahimahullah fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Adapun dhammah maka dia menjadi tanda untuk rafa. Ya, dhammah itu menjadi tanda untuk rafa fi arba'ati mawadhi'a pada empat tempat pada empat keadaan kedudukan yakni fil ismil mufradi pada isim mufrad wa jam'i taksiri jamak taksir pada jamak taksir wa jam'il muannats salimi pada jamak muannats salim wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un dan pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Dijelaskan satu persatu di sini insyaallah. Qala Syekh rahimahullah ad-dhammatu dhammah takunu alamat ar dia menjadi tanda rafa fi arba'ati mawadhi'a pada empat tempat yakni Allah di yurfa'u dommati arba'u asya'a maksudnya apa kata-kata yang dirofakkan dengan bomah itu ada empat macam. Kata-kata yang dirofakkan dengan bomah, kata-kata yang tanda rofaknya dengan bomah itu ada empat macam, empat jenis kata. Ya, ada yang hilang ya. Al awalu Yang pertama, alif mul mufradu. mul mufradu. Ini yang hilang. Ada empat macam, empat jenis. Yang pertama, alif mul mufradu isem mufrad. wa yuqsadu bil mufradi huna yang dimaksud dengan mufrad di sini pembahasan isim mufrad di sini maksudnya apa ma dalla ala wahidin aw wahidatin yakni isim yang menunjukkan pada jumlah satu pada sesuatu yang jumlahnya satu baik laki-laki maupun perempuan muzakkar maupun muannas wahidin ini lafaz muzakkar jumlahnya satu lafadznya mudzakkar wahidatin jumlahnya satu lafadznya muannas berarti tadi isim yang menunjukkan pada sesuatu yang jumlahnya satu baik mudzakkar maupun muannas ini yang dimaksud dengan isim mufrad dalam pembahasan ini ya. karena nanti istilah mufrad itu bisa ada beberapa macam pengertian sesuai dengan pembahasannya. Nah, di sini pengertian mufrad tadi yang menunjukkan jumlah satu baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Fa qauluka maka ucapanmu misalnya rajulun ya, seorang laki-laki. Ismun mufradun ini adalah isim yang mufrad. Kenapa? Dalla ala wahidin menunjukkan pada jumlah satu. Seorang laki-laki, laki-lakinya satu orang, jumlahnya satu. Maka yang demikian disebut isim mufrad. Zaidun ismun mufradun. Zaidun ini juga ism mufrad. Hindun ismun mufradun. Ini juga ism mufrad. Kenapa? Li'annahu dalla ala wahidatin. Karena hindun di sini menunjukkan pada jumlah satu untuk mu'annas untuk perempuan. Seorang perempuan, satu orang perempuan yang bernama Hindun. Menunjukkan jumlahnya satu. Maka seperti hindun di sini termasuk isim mufrad. Sajaratun sebuah pohon ismun mufradun di annahu dalla ala wahidatin karena dia menunjukkan pada jumlah satu untuk muannas. Ya, sajaratun jumlahnya satu, pohonnya satu. Dan lafaz ini di, dihukumi muannas. Hmm. Jadi, izan jadi kullu ismin mufradin ya, setiap isim yang mufrad fa innahu yurfa'u bi dhammati maka sungguh dia itu dirofakkan dengan dhammah marfu' dengan dhammah dengan tanda dhammah wala budda pasti ya wala budda itu pasti tidak bisa tidak kalau qulta seandainya engkau mengatakan qama Muhammadun rafa'tahu bi dhammati engkau engkau merofakkannya dengan bomah Muhammadun itu dirofakkan dengan bomah kenapa li'annahu ismun mufradun karena dia itu adalah ism mufrad darun turfa'u bimada kata darun misalnya turfa'u bimada dirofakkan dengan apa di bidommati dengan bommah li'annahu ismun mufradun karena dia itu adalah ism mufrad babun darajatun, mirwahatun, kitabun. Kullu hadhihi asma'i turfa'u bi dhammati. Semua isim-isim ini dirofakkan dengan dhammah li'annaha ismun mufradun karena dia itu adalah isim mufrad. Jadi, semua isim mufrad isim yang menunjukkan jumlah satu baik untuk muzakkar maupun muannas itu nanti marfo dengan dhammah dirofakkan dengan tanda Bomah. Ini jenis yang pertama. Yang berikutnya Abani. Itu sudah hilang. Abani. Jam'ut taksiri. Ini jamak taksir. Jenis yang kedua, nah, ini jamak taksir. Apa yang dimaksud dengan jamak taksir? Madalla ala salasatin fa'aktaro. Yani isem yang menunjukkan jumlah tiga fa'aktaro dan lebih. Tiga atau lebih. Isem yang menunjukkan jumlah mulai dari tiga sampai selebihnya ya. sampai tidak terbatas tidak terhingga ini jamak kemudian taksir bagaimana ma'a tasgiri bina'i mufradihi dengan tasgir uh, eh, afwan bukan tasgir ini taghayyuri jadi ini tulisannya yaknya hanya satu ya, membacanya taghayyur ya, taghayyurun kalau kalau yaknya dua itu tahyir ya, berbeda ya ini perhatikan tulisan dan ucapannya bentuknya tahyirun ini yaknya dua tapi kalau di situ yaknya satu berarti membacanya taghayyur berbeda ya. ma'a taghayyuri bina'i mufradihi dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir isim yang menunjukkan jumlah tiga atau lebih dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Misal zalika contohnya contohnya contoh itu adalah ar-rijalu dalla ala salasatin fa'aksara Ar-rijalu ini menunjukkan pada jumlah tiga atau lebih. Ma'a taghayyuri bina'il mufradi. Dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Al-mufradu minar rijali ar-rajulu. Ya. Bentuk mufrad dari ar-rijal adalah ar-rajul. Ya. Ar-rajulu, rajulu, jamaknya menjadi ar-rijalu. Ya. Ini berubah rajulu ya berubah menjadi ar-rijalu. Dijelaskan sesudahnya ya. Idza qulta jika engkau mengatakan rijalun ya. Taghayyura taghayyara. Nah, ini taghayyara bina'ul mufradi. Bentuk mufradnya itu berubah. Al mufradu rojulun. Mufradnya apa? Rajulun. Tadi jamaknya rijalun. Ar-ra'u maftuhatun. Ra pada bentuk mufradnya dulu ya, rajulun. Di sini dijelaskan yang bentuk nasirah tanpa alif lam supaya lebih jelas. julun. Ra ar-ra'u maftuhatun. Ra-nya di sini maftuhah, di fathah wal jimu madmumatun dan jinnya itu matmumah di rumah. roknya di fathah jinnya di rumah. ya sudah pembahasan ini e, bentuk kata atau saraf huruf pertama dan huruf sebelum akhir kalau akhir tidak usah dibahas kenapa karena akhir itu nanti pembahasannya i'rab kan gitu maka di sini yang disampaikan yang awal sampai sebelum akhir. Jadi roknya saja dan jinnya saja. Roknya di fathah, jinnya bomba. Fil jam, fil pada jamaknya menjadi rijalun. Rijalun. arra'u maksuratun, roknya di kasroh Ini kasroh Wal jimu maftuhatun dan jinnya di fathah. Dari harokatnya saja sudah berbeda, sudah berubah asalnya roknya fathah menjadi kasrah, asalnya jinnya domah menjadi fathah. Kan berubah. Bentuknya berubah dari bentuk mufradnya. Wa bainaha wa bainal lam wa bainaha wa bainal lami alifun dan antara jin dan antara lam alifun ada alif Wafi rojulun dan pada rojulun laisa bainaha wa bainal lami alifun. Tidak ada antara jim dan lam ini alif. Rajulun. Mana alifnya? Tidak ada. Pada bentuk mufrad tidak ada alif antara jim dan lam. Tapi pada bentuk jamak ada alifnya antara jim dan lam. Menunjukkan apa? Itu berubah. Tahoyur, tahoyur. Ini. Idan tahoyar bina mufradi. Jika demikian maka apa? Bentuk mufrad itu berubah Walihada nusammihi jam'a taksir, jam'a taksir dan oleh karena ini kita namakan dia sebagai jamak taksir. Li'annana kasarna al Kenapa? Karena kita mengubah kasar itu makna asalnya memecah. Memecah artinya mengubah bentuk mufradnya. Wa ataina bi suratin jadidatin. Jadidatin dan kita datangkan bentuk yang baru. Bentuk mufradnya begini, diubah menjadi bentuk yang baru. Dipecah, diubah menjadi bentuk yang baru. Maka yang demikian disebut sebagai jamak taksir. Selanjutnya insyaallah dilanjutkan pada sholat. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita tentang jamak taksir tadi. Idan taghayyara bina'ul mufradi. Kedemikian tadi bentuk mufrad itu mengalami atau menjadi berubah. Bentuk mufrad rajulun menjadi berubah rijalun Walihada nusammihi jam'a taksirin. Oleh karena ini, kita menamakannya dengan jama taksir. Li'annana kasarna al-mufroda. Karena kita me memecahkan, memecah atau lebih mengubah bentuk mufrodnya. Wa ataina bisuratin jadidatin. Dan kita datangkan bentuk yang baru. Jadi rijalun ini bentuk yang baru. Karena dia berbeda, berubah dari bentuk mufradnya. Harokatnya berubah, kemudian tadi ada penambahan huruf, ya, itu yang menjadikan dia berubah. Hmm. Contoh yang lain pada jamak taksir, Iza pulta, jika engkau mengatakan a'rabun, ya, kata a'rabun, ya, artinya orang-orang Arab. Eh, Arab Badui ya, Arab pedalaman ya. akrobun itu orang-orang Arab pedalaman. Jam'u Arabiyun adalah bentuk jamak dari Arabiyun. Orang Arab pedalaman. Jadi Arabiyun itu mufradnya, tunggal, satu orang. Arab Badui atau Arab pedalaman. Jamaknya tadi akrobun. Iya. al aqrabu jam'u taksirin Kata al-a'rabu tersebut adalah jamak taksir. Li'annahu taghayyara bina'ul mufradi. Karena dia itu berubah bentuk mufradnya. Zada ala mufradi. Dia tambah dari bentuk mufradnya. Am naqasa apakah berkurang? Naqasa, berkurang. Ya. Tadi mufradnya apa? A'rabiyun. Ada ya. Dua ya bahkan ya di akhirnya. A'rabiyun. Kemudian jamaknya a'rabun. Ini. Mufradnya ada ya. Dua bahkan. Tapi jamaknya yaknya tidak ada. Ya. Berarti apa? Nakoso itu berkurang. Ini. Tidak ada tidak tidak bertambah tapi justru berkurang dari mufradnya tadi. Ini. Ahyanan yazidu. Kadang-kadang jamak taksir itu bertambah. Maksudnya bertambah dari mufradnya. Mislu rijalun. Seperti tadi rijalun itu bertambah, tambah alif dari mufradnya. Wa ahyanan yang kusu dan terkadang dia itu berkurang. Berkurang tadi dari mufradnya. A'rabun kata akrobun jamak takdir ini akalu min akrobiyun itu lebih sedikit dari akrobiyun Tadi ya, berkurang. Ada huruf yang hilang. Jadi jamak takdir kadang-kadang itu bertambah dari mufradnya tapi kadang-kadang juga bisa berkurang dari mufradnya. Fa nusammi hadza jam'a taksirin, maka kita namakan ini dengan jamak taksir. Baitun mufradun. Baitun ini bentuk mufrad. Lafat mufrad. Buyutun jam'u taksirin. Sama taksir. Lianna bina al-mufradi taghayyara. Karena bentuk mufradnya itu mengalami perubahan. Abyatun abyatun jam'u taksirin. Abyat itu juga jamak taksir. Lianna baitun idza tahu ala abyatin taghayyara karena Lafat baitun jika engkau jamakkan menjadi Atiyatun atau atiyatin taghayyara dia mengalami perubahan. Fayakunu jam'a taksirin sehingga dia menjadi jamak taksir. Jadi Lafat baitun gitu ya. Baitun ini mufrad. Nah, di situ disebutkan dua bentuk jamak ya. Yang pertama buyutun. Ini jamak takdir berubah dari bentuk mufradnya. <coughs> Harokatnya berubah, baknya fathah, di sini baknya boma, Yaknya sukun, di sini yaknya boma kemudian ada penambahan wawu, jadi berubah jamak takdir. Demikian pula dengan abiyatun abiyatun ini juga jamak dari baitun. Juga berubah. Ada penambahan hamzah di awal, ya. dan harokatnya berubah, ada penambahan alif itu berubah. Itu semua jamak takhir. Nah, baitun yang jamaknya buyuton itu yang bermakna rumah. Eh, rumah, tempat tinggal ya. Itu baitun jamaknya buyuton. Tapi kalau baitun jamaknya abiyatun itu yang bermakna bait, bait syair, bait syair. Ya, jadi mufradnya sama, bait. Jadi bait bisa bermakna rumah, sebuah rumah bisa pula bermana sebuah bait, bait syair. Tapi jamaknya berbeda. Kalau banyak rumah tadi buyutun. Kalau bait syairnya banyak abyatun. Kesemuanya jamak taksir. Berikutnya Aba Airu iya. Jamul taksirin Ini jamak taksir Kenapa? Lianna mufradahu ba'irun. Karena bentuk mufradnya adalah ba'irun. Ini berbeda jauh ya. Ini. Fatahayyara mufradu. Sehingga bentuk mufradnya mengalami perubahan. Maka itu termasuk jamak taksir. Ba'irun unta ya. Unta untuk mengangkut barang. Unta tunggangan. Ba'ir. Jamaknya abairu. Izan, jika demikian, jam'u taksiri madalla ala salasatin fa'aksara ma'a taghayyurin ma'a taghayyuri bina'il mufradi. Ma'a taghayyuri bina'il mufradi. Jama taksir adalah isim yang menunjukkan jumlah tiga atau lebih dengan perubahan bentuk mufradnya. Dan terkait dengan tadi, tanda i'rab yang dhammah maka jamak takdir ini termasuk e, isim yang tanda rofaknya dengan dhammah. Jadi ketika dalam suatu, suatu kalimat jamak-jamak takdir ini berada pada tempat rofak maka nanti ditandai dengan tanda dhammah pada huruf akhirnya. Ini. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? tiga ya, kita lanjutkan. Jenis yang ketiga yang tanda rofaknya dengan bomah, tanda yang asli. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, sekarang yang ketiga asal itu. Itu juga hilang tulisannya. Asal itu. Jam'ul mu'annasi asalimu. Jam'u al mu'annasi fi asali mu ya jam'ul muannatsi asalimu jamak untuk muannas yang salim yang utuh ya jadi jamaknya utuh nah dijelaskan di sini oleh Syekh tentang istilah ini ya jamul muannas anas salim Fal mu'annatu adapun anna, ihtirazan minal mudakari. Ini untuk menjaga dalam maksud mem membedakan dari yang mudakar. Berarti tadi ada yang mudakar, ada yang mu'annas. Maka dibedakan, dipisahkan. Ini untuk yang mu'annas. Sehingga disebut jam'ul mu'annasi. Jama' untuk mu'annas. Untuk yang mu'annas. Bukan yang mutakar. ya. Wasalimu adapun salim di sini istirazan min jam'i taksiri. untuk menjaga uh, membedakan dari jamak taksir. Ya, tadi ya, jamak taksir kan dia berubah. Nah, di sini pada yang jamak muannas salim berarti apa? Itu nanti tidak berubah dari bentuk mufradnya. Sehingga dikatakan salim. Ya, makna salim itu selamat atau utuh artinya apa? Tidak mengalami perubahan sebagaimana jamak taksir tadi. Sehingga tadi makna asalin yang utuh, yang tidak berubah. Jadi bentuk jamak itu utuh, tidak berubah. Ya. Jadi dari istilah itu untuk memahami makna dari uh, istilah tersebut ya, jamak muannas salim demikian. Wa jam'ul muannasi asalimu jamak muannas salim tersebut yakni Huwa madalla ala satin fa'aksara. Isim yang menunjukkan jumlah tiga atau lebih. Ma'a salamati binai. Ma'a salamati binaihi. Dengan e, salamah, ini selamat, maksudnya utuh, tidak berubah. Binaihi bentuknya. atau bina'il mufradi ini mungkin maksudnya begini ya, bina'ihi. jadi isim yang menunjukkan pada jumlah tiga atau lebih dengan keadaan bentuk yang utuh, tidak mengalami perubahan. Wakila dan dikatakan majmi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Ada yang lain mengatakan istilah lain untuk jamak muannats salam ini adalah isim yang dijamakkan dengan alif dan tak tambahan. Okay. Di alifin dengan alif, wasain dan tak. Okay. data ini tambahan ala mufradihi pada mufradnya. Okay. Isen yang dijamakkan dengan adanya alif dan tak tambahan dari isem mufradnya. Misaluhu contoh Hindun Hindun menjadi hindatun. Pada mufradnya hindun. Ya. Kemudian zamannya ditambahkan alif dan ta dari mufradnya tadi. Dan bentuknya utuh, ya. Bentuknya itu utuh, tidak berubah. Maksudnya utuh bagaimana? Perhatikan hak kasroh di sini kasroh tetap. Nun sukun di sini nun juga sukun tetap. Tidak ada penambahan huruf di tengah-tengahnya ataupun di awal. Tidak ada pengurangan huruf, tidak ada perubahan. Hanya tadi sekedar menambahkan alif tak tambahan di akhir saja. Tanpa mengubah bentuk. Ya, yang demikian yang disebut dengan jamak mu'annas salim. Bentuknya selamat, utuh, tidak berubah, dan ada penambahan alif dan tak dari mufradnya. Tambahan yang di akhir. Ini tu. Nah, ini tidak tamim ya. tu menjadi Aisyatun. Ya. Untuk Aisyah mufradnya ada tak taknis atau tak marfutah. Nah, ketika dijamakan ininya dihilangkan dulu, baru ditambahkan alif tak tadi. Ya, jadi bukan langsung dari tak marfutah tambah alif tak lagi tidak, tapi tak tak ini dihilangkan dulu baru tambahkan alif tak sehingga menjadi a bisa tum gini dan setiap jamak muannas salim dari mufroknya demikian ya kalau ada kalau mufroknya ada tak marfutah atau tak tak nis, maka itu dihilangkan dulu baru kemudian ditambahkan alif dan tak jadi tidak langsung tak marfutah langsung ke alif tak tidak tapi tak marfutahnya di dihilangkan dulu hmm. Khadijah menjadi Khadijatun. Fatimah menjadi Fatimatun. Wa halumma dan seterusnya. Halumma jarrah itu seterusnya. Ya. Hindatun. Banyak perempuan yang bernama Hindun. Aisyatun, Aisyah, Aisyah, Khadijatun, Khadijah, Khadijah, Fatimatun, Fatimah, Fatimah, seterusnya. Atau kalau Ism secara umum misalnya talibatun menjadi talibatun para siswi pelajar putri banyak ini dan seterusnya. Idan madalla ala talatatin fa'asara jika demikian isim yang menunjukkan pada jumlah tiga atau lebih ya wa in syi'ta fakul dan jika engkau mau maka katakanlah majmi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ya, isim yang dijamakkan dengan alif tak tambahan itu tadi. Jadi dia menunjukkan jumlah tiga atau lebih, kemudian dengan menambahkan alif dan tak tanpa mengubah bentuk mufradnya. Itu jamak muannas salim. Kemudian di sini dicontohkan satu lafaz. Abiyatun. Abiyatun. Kalau dilihat lafaznya, ini bentuk jamak ya. Dan huruf akhirnya apa? Alif dan ta. Ya, sama. Ini ya, alif, ta. Seperti tadi, salibatun, aisyatun, hindatun, dan Alif dan ta. Abiyatun jika demikian. Huruf akhirnya alif dan ta. Dan ini juga bentuk jamak. Ini. Tapi ini apa tadi dia termasuk jamak taksir kan di jamak taksir sudah dibahas dia termasuk jamak taksir limadza la naqulu innaha jam'u mu'annatsin salimun kenapa kita tidak mengatakan bahwasanya abiyatun itu jamak mu'annats salim padahal huruf akhirnya alif dan ta tetapi itu tidak dikatakan sebagai jamak mu'annats salim kenapa li'annahu taghayyara al-mufradu karena dia itu bentuk mufroknya mengalami perubahan. Berubah. ab-yatun itu bentuk mufroknya berubah. Wa dan juga apa? at fi yatun asliyatun. Ta ya, pada abiyatun ini adalah asli. Ya. yatun taknya di sini asli ya, huruf asli dari isim tersebut. Wajam ul mu'annatsis salimu labudda antaku takuna ta'u zaidatan zaidatan. Dan jamak mu'annats salim itu pasti taknya itu adalah tambahan. Tak pada jamak mu'annats salim ini ini semuanya itu tambahan sifatnya. Artinya apa? Bukan asli dari isim tersebut. Ya. Tambahnya itu bagaimana? Artinya kalau dia tidak ada itu tidak mengubah arti, tidak mengubah makna. Ya, dari asalnya tadi, ya, solibatun, solibatun, kalau tidak ada tak ya tidak mengubah. Ya. Artinya dia sekedar menunjukkan bentuk jamak, tapi makna asal tidak berubah. Tapi kalau huruf asli abiyatun kalau taknya hilang nanti artinya berubah. Tidak lagi berarti baik syir atau semacamnya tidak ada artinya bahkan bisa jadi ini. Jadi taknya di sini asli. Tadi ya bentuk ini kan baitun, ada taknya. Itu asli. Nah, pada jamak muannas salim, taknya itu pasti tambahan, bukan asli. Adapun abyatun tadi taknya asli. Kan berarti berbeda. Berarti apa? Abyatun itu bukan jamak muannas salim. Di samping bentuknya berubah, taknya juga asli. Contoh lain, fudatun jam'u taksirin am jam'u muannatsin salimun fudatun lafaz fudatun apakah ini jamak taksir ataukah jamak muannats salim huruf akhirnya apa alif dan sa apa ini jam'u taksirin dia itu jamak taksir li'annahu taghayyara fihi bina'ul mufradi karena dia bentuk mufradnya berubah padanya ini pada kata fudat ini bentuk mufradnya berubah. Di anal alifah fihi asliyatun. Ya, alif pada fudatun itu asli. Ya. Kalau tadi taknya yang asli ya pada atliyatun. Sekarang fudatun bagaimana? Fudatun itu alifnya yang asli. Ya tun Diakhiri dengan alif dan ta. Ya, walaupun mungkin taknya juga berbeda bentuknya, tapi keumuman dulu itu alif dan ta. Apakah ini jamak muannas salim? Bukan, ini jamak taksir. Kenapa? Karena bentuk bentuk mufradnya berubah. Kenapa? Karena alifnya di sini adalah asli. Ya. Kalau jamak muannas salim tadi alifnya tambahan. Tapi pada kubatun alifnya adalah asli. Di anna asla kubatun ya, asli asal dari kubatun adalah kudoi ya kudoyatun e, atau kudoitun ya. ya kudoyatun ya. asalnya adalah kudoyatun kualatun ya kudoyatun ya. ini aslinya aslinya itu adalah dengan ya nah kemudian yaknya diganti dengan alif ya. ya kan huruf ilah bisa diganti dengan huruf ilah yang lain itu alif asalnya kudoyatun menjadi kudotun walaupun itu ganti dari ya tapi tetap ini huruf asli ya, huruf asli dari kata tersebut bukan huruf tambahan. Walaupun perubahan dari ya, tapi tetap itu dianggap sebagai huruf asli. Bukan tambahan. Kalau tambahan tadi kan tidak ada menjadi ada itu tambahan. Kalau ini ada hanya saja asalnya ya berubah menjadi alif. Hada asluha ini adalah aslinya. Fa kulibatil ya'u alifan. Maka ya di sini dibalik diubah menjadi alif Latin tasrifi yatin. karena satu ilah secara tasrif ya, laisa hada maudi'a zikriha ya. bukan di sini ya, tempat untuk membahasnya tempat untuk menyebutnya jadi pada pembahasan tasrif atau sorot nanti dibahas di sana tentang hal ini yang jelas ini asli alifnya bukan tambahan dan bentuknya berubah dari bentuk mufradnya. Mufradnya apa? Tobin. Kan berubah. Jauh perubahannya. Ya. Maka kudatun itu bukan jamak mu'annas salim tetapi dia adalah jamak taksir. Sudah <clears throat> disimpulkan di sini Jam'ul mu'annati as-salimu madalla ala salasatin fa'aktara. Isim yang menunjukkan jumlah tiga sampai uh, tiga atau lebih ma'a salamati bina'il mufradi dengan utuhnya, dengan selamatnya bentuk mufradnya. Tidak berubah, tetap ya. Wa in syi'ta dan jika engkau mau maka katakan ma jumi'a bi'alifin alifin wa ta'in mazidataini ya, isem jamak yang dijamakkan dengan alif dan tak tambahan ala mufradihi pada bentuk mufradnya. Ini. Hada ini yakni jamak muannas salim ini dirfa'u bi dhammati dirfa'kan dengan dhammah. Marfu' dengan dhammah dengan tanda yang asli. Faqulu kau katakan ja'atil muslimatu. Perempuan-perempuan muslim itu datang turfa'u bi dhammati itu dirofakkan dengan dhammah sehingga tadi dibaca al muslimatu huruf akhirnya dhammah di annaha jam'u muannatsin salimin karena e, di annaha jam'u muannatsin salimun karena dia itu adalah jamak muannas salim al mu'minatu jam'u muannatsin salimun kata al mu'minatu ini juga jamak muannas salim As-sabiqatu jam'u سالم salimun. مؤنث سالم salim. Al-ghafilatu jam'u mu'annatsin salimun. Jamak mu'annats salim. Ar-rafi'atu ya. Dalam ayat tersebut ya. Oh, bisa dirujuk di sana dari ayatnya. Ada beberapa urutan itu ya. Mislah, uh, misluha seperti ini. Ya, jadi bentuk jamak mu'annas saling demikian ya dengan menambahkan alif dan ta bentuknya tidak berubah kemudian tanda rofaknya dengan bomah tanda yang asli ada yang ditanyakan dari ini dari tiga jenis ini, ini semua untuk isem ya. Tiga jenis kata yang tanda rofaknya dengan boma ini semua termasuk isem, yaitu isem mufrad, jamak taksir, dan jamak mu'annas salim. Kemudian untuk <coughs> jenis yang keempat, itu termasuk kelompok fi'al. Ini fi'al mubarak yang fi'il mubarak yang pembahasan agak panjang tapi bisa ditulis dulu itu ada satu garis yang kosong ya Ar-Rabi'u yang keempat <clears throat> jenis yang keempat Al-Fi'lul Mubari'u mudhari. Apakah cukup di sini hanya fi'il mudhari begitu saja? Ada keterangannya alladzi lam yattasil bi diakhiri syai'un seperti disebutkan di awal tadi ya jadi al-fi'lul mubari'u alladhi lam yattasil di akhirihi syai'un ini jenis yang keempat yang di situ tidak tercetak itu ya pas yang kosong itu fi'il mubarak yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun.